لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال فضيلة شيخنا أبي عمر الحجوري حفظه الله Thank you. Wa ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Ru'yah yaitu kita melihat Allah taala ini adalah hak untuk ahlul jannah. Ini kalau hak kita artikan hak, kalau maksudnya benar ya, benar. Jadi memang nanti akan ada yang namanya ru'yah. Kita melihat betapa indah dan sempurnanya wajah Allah taala. Li ahli jannah untuk penduduk surga. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga, baik nanti itu di padang mahsyar ataupun di dalam surga. Karena melihat Allah di hari kiamat itu di dua tempat. Tempat pertama adalah ketika di padang mahsyar. Ketika orang-orang kafir sudah dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala datang kepada orang-orang yang masih tersisa di padang mahsyar itu untuk diuji. Kemudian yang kedua adalah setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka akan melihat indahnya wajah Allah Taala. Berapa kali? Wallahu a'lam. Di sebagian riwayat menyebutkan setiap hari Jumat mereka berkunjung kepada Allah Taala. Mau apa ya? Hey, eh, mau khotbah kamu. Allah yakin. Terima kasih. Baik. Qal bil ghairi ihatah. Tanpa kita meliputi Allah. Maksudnya kita tidak melihat total semuanya. Allah terlalu besar untuk bisa kita lihat secara total. Wala kaifiyah tanpa kita menggambarkan cara kita melihat nanti uh, apa? Menggambarkan bagaimana wajah Allah itu Kenapa? Tidak sanggup kita untuk menjelaskan dan semacam itu karena kita belum lihat langsung. Kama nataqa bihi kitab rabbina. Sebagaimana kita Rabb kami sudah menyebutkan itu, sudah berbicara tentang itu. Wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang cemerlang, nadhirah bercahaya cemerlang ila rabbiha nazirah melihat kepada Robnya nazirah melihat maka pantas saja wajah-wajah yang diizinkan melihat indahnya wajah Allah maka wajah wajah-wajah tersebut juga apa ikut ikut mendapatkan cahayanya cemerlang sisi pendalilan yang mana ini ila rabbiha nazirah adapun kalau yang ditakwil oleh orang-orang mubtadi'ah maksudnya Nazar itu bukan melihat tetapi menunggu. Menunggu seperti firman Allah taala tentang ucapan orang munafik, "Ungzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami. Kami hendak mengambil cahaya kalian. Berarti nazara itu artinya menunggu. Kita katakan nazara kalau dia tanpa ilah langsung masuk ke maf'ul memang dia artinya adalah menunggu. Tetapi sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Nadzara ila, ada ilah Menunjukkan benar-benar ini adalah suatu penglihatan dengan mata. <coughs> Mutadiah yang lain, yaitu dari kalangan Asy'ariyah menafsirkan nadzara di situ adalah memikirkan. Tetapi yang benar adalah apa? Memikirkan itu kalau nazorofi, nah, itu baru memikirkan. Dengan apa? Dengan hati. Sementara ini adalah apa? Nazoro ila, melihat dengan pandangan mata. Nazortu ila syajarah, saya melihat ke pokok. Nazortu ila jibal, saya melihat ke pegunungan dan seterusnya. Nazoro ila, menunjukkan benar-benar mereka nanti akan melihat Allah dengan pandangan mata kepala. Fayarahu ibadahul mu'minuna yaumal qiyamah. Maka para hamba Allah yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat mau diain di dua tempat fi urasatil qiyamah di tanah lapang hari kiamat itu urasat urasat dikatakan urasat kenapa karena tanahnya lapang sekali tidak ada yang naik tidak ada yang turun tidak ada bangunan tidak ada pokok-pokok memang itu adalah apa tempat yang amat landai dan luas la tara iwa wala amsa engkau tidak akan melihat di situ tempat yang belok-belok dan naik turun tidak ada tempat yang cekung tidak ada semuanya betul-betul apa betul-betul landai manusia dan jin semuanya berkumpul di situ untuk pengadilan itu yang pertama yang kedua wafil jannah dan di dalam surga adapun yang di arasat ketika Rasulullah SAW ditanya ya Rasulullah hal naro rabbana yaumal qiyamah apakah kami akan melihat Allah pada hari kiamat Rasulullah mengatakan innakum tarawnahu kama tarawnal qamar Lailatul Badar. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti ketika kalian melihat rembulan pada malam purnama itu. Laisa junaha eh, laisa junaha sahab tanpa ada yang menghalangi dari awan. Tidak ada di bawahnya itu awan yang menghalangi. Dengan hadis yang panjang itu. Wa ini Allah alla tughlabu ala solatil fajri wa solatil asr eh an solatil fajri wa solatil asr eh Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian sanggup untuk tidak terkalahkan dari sholat sebelum terbit fajar, eh, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakan. Ini menunjukkan orang yang paling berbahagia dengan melihat wajah Allah adalah orang yang menjaga baik-baik sholat subuhnya dan sholat asar. Kalau wafil jannah, demikian pula di surga. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Ini sudah lewat pembahasan tadi. Wa an Suhaib, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Abu Yahya radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ida dakhala ahlul jannatil jannah" Kalau penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga, kalau Rasulullah bersabda, "Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala" Allah yang maha penuh berkah dan maha tinggi berfirman, Turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan kepada kalian? Mereka sudah mendapatkan kenikmatan surga selama ribuan tahun. Karena hadis ini bicara tentang kalau seluruh penduduk yang pantas masuk surga itu sudah masuk surga. Apa dia? Ya? memang takdirnya masuk surga. Sampai penduduk yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga sudah masuk situ. Nah, baru kemudian ada pertanyaan ini. Maka mereka sudah ribuan tahun bergembira di dalam surga. Masih minta tambahan tidak? Fayakulun alam tubayyid wujuhana. Maka mereka mengatakan, Ya Allah, bukankah anda telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Watunajjina minan nar. Dan menyelamatkan kami dari neraka. Mereka mendapatkan bahwasanya ini adalah kenikmatan yang sudah luar biasa, apalagi yang kurang. Masuk surga, berapa kenikmatan di dalamnya? Banyak sekali. Qal fayakshiful hijab. Maka Allah menyingkapkan hijab. Hijab Allah di mana? Di antara tempatnya adalah di Jannatul Adn. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa Maka tidaklah mereka itu diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rob mereka azza wajal. Rawahu Muslim. Wa ammal kuffar fala yarawunah. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak melihat Allah. Ketika di dunia hatinya tidak mau beriman, maka di hari kiamat dihukum, matanya tidak sanggup melihat. Qala Allah Ta'ala, "Kalla innahum arrabihim yauma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar akan tertutup dari Rob mereka. Tidak bisa melihat Adapun orang mukminin sebagaimana disebutkan di dalam surat ini, apa itu? Alal araiki yang Zurun. Mereka di arah dipan-dipan akan melihat indahnya wajah Allah. Maka ini adalah dalil bahwasanya Allah itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Fattah Al-Ukhbari di dalam uh, Al-Ibanatul Kubra dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi Al Baihaqi kalau tidak salah di dalam mana Ibu dengan sanad yang Hasan li Ghairi, uh, eh, bukan Sahih li Ghairi. Imam Syafi'i menyebutkan ayat ini kemudian mengatakan kalau para musuh Allah itu tidak bisa melihatnya, maka ini menunjukkan bahwasanya para wali Allah bisa melihatnya. Kalau sama-sama tidak melihat, maka apa perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin? Sementara ayat ini bicara tentang apa? Hukuman kepada orang kafir. Seandainya seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah, orang mukmin juga tidak bisa melihat, maka orang kafir ketika membaca ayat ini mengatakan, sama kalian juga nggak bisa lihat. Maka kata Imam Syafi'i, ayat ini ketika menyebutkan hukuman terhadap orang kafir, yaitu mereka tidak bisa melihat Allah, itu menunjukkan bahwasanya orang mukmin akan bisa melihat wajah Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan hukuman yang paling keras terhadap orang kafir adalah mereka tidak bisa melihat siapakah yang menghukum mereka. Di dunia mereka nggak pernah bisa melihat wajah Allah. Di akhirat pun mereka disiksa secara abadi nggak pernah tahu. Apa ya kan, nggak pernah lihat siapakah Allah yang yang menyiksa mereka ini. Ini hukuman yang amat keras. Itu kesalahan mereka sendiri. <laughs> ini tangannya dicoret. Afwan. Baik. Sekarang al-iman. Qal sebelum kita masuk kepada penjelasan ucapan beliau di sini, al iman ini dari amana yu'minu imanan. Artinya adalah al jama' baina al iqrar wa tasdiq. Gabungan antara iqrar yaitu apa? pengakuan dan tasdiq, pembenaran. Kalau hanya tasdiq pembenaran itu bukan iman. Kenapa? Karena Fir'aun juga di dalam hatinya membenarkan Allah Ta'ala. Demikian pula bahkan Abu Talib membenarkan Rasulullah tetapi tidak menyebabkan dia masuk Islam, tidak menyebabkan dia beriman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bukan hanya pembenaran tapi juga apa? Iqrar, pengakuan. Dia harus mengakui. Mengakui dan membenarkan. Ini harus dijelaskan kenapa? Karena jumhur mengartikan asal dari iman adalah apa? At-tasdiq. Sebagaimana yang disebutkan oleh oleh siapa itu namanya Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab. Tapi yang benar adalah yang diingatkan oleh Syekhul Islam. Bukan hanya tasdiq, tapi apa? At-tasdiq ma'al eh, ma iqrar. Membenarkan dan mengakui. Inilah yang namanya iman. <coughs> Wal imanu qaulul qalb. Iman itu adalah ucapan hati. Wal lisan dan ucapan lidah. Ucapan hati itu seperti apa? Seperti apa ucapan hati? Yaitu hatinya mengakui dan meyakini. Itu adalah ucapan hati. Hatinya sedang berbicara. Yaitu apa? Mengakui kebenaran Allah Ta'ala, kebenaran apa yang dia beritakan dan sebagainya. Ataupun ucapan lidah ma'ruf. Yaitu apa? Mengatakan aman billah atau amanna birabbil alamin. Atau ashadu an ilaha illallah dan seterusnya. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan juga iman itu mengandung amalan hati, apa contoh amalan hati? Rasa takut kepada Allah, kemudian apa cinta kepada Allah, dan seterusnya. Jadi di sini dibedakan antara ucapan hati dan amalan hati. Kalau ditanya apa contoh ucapan hati, yaitu pengakuan. Pengakuan di dalam hati akan kebenaran Allah. Kalau amalan hati, contohnya adalah apa? Malu kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan seterusnya wal lisan lisan yang tadi itu amalan lisan amalan lisan dengan ucapan lisan sama karena amalan lisan memang ya bicara itu wal jawarih amalan anggota badan apa contoh amalan anggota badan ya solat iya, sholat apalagi puasa boleh haji eh, haji iya zakat jelas ada amalan anggota badan tetapi seringnya zakat itu terkait dengan apa harta istilahnya adalah Zakat itu masuk dalam harta. Ya haji, kemudian jihad fisabilillah dan seterusnya. Yazidu bitta'ah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiyah dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya Sufyan bin Uyainah mengerti ketika beliau ditanya, Ya Aba Muhammad, hal yazidul iman, apakah iman itu bertambah? Beliau mengatakan, Naam hatta yasira mitlal jabal Iya, iman itu bisa terus bertambah dengan apa ketaatan sampai menjadi seperti gunung. Wahal yang kus, apakah iman itu bisa berkurang? Beliau mengatakan, "Naam, hatta hatta yakuna la syai' sampai bahkan dia itu habis, nggak ada sisanya." Nauzubillah. Iman itu memang naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang. <clears throat> Qala Allah Ta'ala, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana." Adapun orang-orang yang beriman <clears throat> Maka ayat-ayat tersebut menambah keimanan kepada mereka. Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau beliau mengatakan kullu ma yaqbalu ziyadah yaqbalu nuqsan. Setiap perkara yang bisa bertambah maka dia bisa juga berkurang. Al wala yakfuru muslimun mutlaqil ma'asi Muslim itu tidak kafir dengan semata-mata maksiat. Iya, sekadar maksiat itu tidak menyebabkan kafir. Dikatakan apa? Mutlakul ma'asi. Adapun kalau al-ma'asi al mutlakah yaitu apa? Benar-benar seluruh kemaksiatan dia kerjakan, total seluruh maksiat dia kerjakan, ya tentunya kafir. Kenapa? Berarti masuk di situ apa? Menginjak Al-Quran, itu bagian dari maksiat. Mencaci Allah, itu juga bagian dari maksiat. Jelas itu kafir. Kalau seluruh maksiat dia kerjakan, berarti masuk di situ pembatal-pembatal keislaman. Tapi kalau sekedar mutlakul ma'asi, sekedar maksiat gitu aja, maka ini tidak menyebabkan kafir. Tapi berkurang imannya. Walau kanat kabair, walaupun kemaksiatannya itu dosa besar, semata-mata melakukan dosa besar, ini tidak kafir. Beda dengan ke keyakinannya siapa? Uh, khawarij. Malam yastahil, selama dia tidak menghalalkan kemaksiatan tadi. Kalau dia meyakini maksiat itu halal, maka dia kafir karena telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Khala syirki, kala eh, khala asyirka, kecuali syirik. Karena syirik itu memang apa? Menyebabkan orangnya jadi kafir. Syirik besar atau syirik kecil yang diinginkan di sini? Iya syirik besar ataupun syirik kecil, dia tidak sampai kafir, tapi dia dosa besar. La kama qalatil khawarij tidak seperti yang diucapkan oleh khawarij. Pelaku dosa besar kafir. Wa illam yatub minha. Sekalipun dia tidak bertaubat dari dosa besar tadi. Dia tidak kafir. Hanya saja apa? Tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah. Kalau dikehendaki untuk diampuni, diampuni. Kalau dikehendaki dihukum dulu ya dihukum dulu. Wala yu'ta wala yu'ta isma al-imanil mutlak. Dia tadi pelaku maksiat tadi tidak diberi nama iman yang mutlak. Yaitu pelaku dosa besar, tidaklah kita katakan dia adalah mukmin yang sempurna atau mukmin yang sejati, tidak. Tetapi apa? Kita katakan dia mukmin dengan keimanannya dan dia itu fasik dengan dosa besarnya. Kama qalatil murji'ah. Kalau murji'ah mengatakan apa? Iman pelaku dosa besar itu seperti iman Jibril dan Mikail. Tentunya ini adalah apa? Akidah yang fasilah. Wa yajuzul istithna fil iman. Boleh kita mengucapkan insya Allah. Istithna maksudnya insya Allah. Di dalam keimanan. Ini sebenarnya bid'ah. Ucapan tentang masalah pertanyaan. A'anta mu'min ini adalah pertanyaan bid'ah. Para salaf membenci. Karena kalimat ini muncul dari siapa? Muncul dari orang-orang orang-orang ini tadi murjiah maka sebagian salah ketika ditanya, kamu mu'min?" Beliau mengatakan perlu tafsir. Yang tadilah tafsir. Kalau yang kamu maksud mukmin adalah yang percaya kepada enam itu rukun iman. enam anak mukmin. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, pada kitab suci dan seterusnya. Tetapi kalau yang kamu maksud mukmin adalah orang yang dijamin masuk surga, maka insya Allah aku mukmin insya Allah. Tidak berani untuk apa mengatakan Aku mukmin tapi insya Allah. Karena kita tidak tahu benarkah kita ini nanti akan masuk surga kita tidak tahu. Ataupun orang murjiah mengatakan ahlu sunnah itu syakakah suka apa suka uh, su ragu. Kenapa pasti ragu mengat sehingga mengatakan insya Allah. Tergantung pembahasannya iman di sini iman yang mana? Iman rukun iman ataukah iman yang dimaksud al imanul kamil? Kalau yang pertama jelas kita mukmin insya Allah ya apa? Jelas kita mukmin, masalah kita percaya kepada enam itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah iman yang sempurna, maka kita tidak berani untuk mengatakan kita ini mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kita dosa kita banyak, maka kita katakan insya Allah. Itu apa kita mohon kemudahan dari Allah dan sebagainya. Dan kita berharap kita masuk surga sebagai orang mukmin. Maka ini maksud ucapan beliau, ya juz alistisna fil iman. Boleh kita mengucapkan insya Allah di dalam keimanan, bi'tibari kamalih. Dilihat dari sudut pandang apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan iman. Kita katakan insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai itu. Adapun untuk detik ini kita masih banyak dosa dan sebagainya. Jelas kita belum iman yang sempurna. Au bi'tibari husnil Khotimah Atau dilihat dari sudut pandang husnul Khotimah Akhir dari hayat kita adalah sebagai seorang mukmin. Kita kan tidak tahu, maka kita ucapkan insya Allah la ala wajhi syak fil iman bukan dalam bentuk kita ini masih ragu di dalam keimanan seperti yang diduga oleh orang murjiah ilahuna wallahu a'lam